بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillah wa iyyakum semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Saya agak lupa sampai di bab berapa kita kemarin. Ada yang ingat? Bab berapa, Pak? Ada yang ingat, Pak? Terakhir 15. Terakhir ya. Berarti bab 16 tentang syafaat bukan Pak? Apa sebelumnya? Sebelum syafaat. Baik. Ini kajiannya sebulan sekali jadi. Baik, berarti bab sebelum syafaat bab 16 babu qaulillahi taala bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al aliyyul kabir. Sampai ketika ketak ketakutan telah dihilangkan dari hati mereka, maka mereka mengatakan, apa yang telah dikatakan oleh Rob kalian maka sebagian yang lain menjawab Dia Rob kita Mengatakan yang hak Dan dia maha tinggi Lagi maha besar Surat Sabah ayat ke-23 Jamaah sekalian Ayat ini berbicara tentang Para malaikat Para malaikat merasa takut ketika mendengarkan Allah berbicara sampai mereka pingsan. Tatkala mereka sadar dan rasa takut itu sudah dihilangkan dari hati mereka, barulah mereka bisa berbicara. Kemudian sebagian yang lain menanyakan kepada yang lainnya apa yang telah dikatakan oleh Rob kita. Lalu mereka menjawab, dia mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Dan untuk lebih memahami ayat ini, kita baca hadis yang berikutnya. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Di dalam hadis sahih yaitu Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "Idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik" apabila Allah menetapkan keputusannya di langit maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk dengan ucapan Allah seakan-akan ucapan Allah itu seperti rantai besi yang dipukulkan ke atas batu mengagetkan mereka hatta idza fuzzi'a an qulubihim sampai ketika eh, ketakutan itu telah dihilangkan dari hati mereka. Ini potongan dari ayat. Qalu maka mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh rob kalian? Qalul haqqa. Maka sebagian yang lain menjawab, dia mengatakan yang hak, wa huwal aliyul kabir dan dia maha tinggi lagi maha besar fayasma'uha mustariku sam'i. Lalu ucapan para malaikat tersebut dicuri dengar oleh para pencuri, yaitu para jin. Para jin mencuri dengar pembicaraan malaikat. Wa mustariku sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'din. Dan para pencuri dengar itu satu dengan yang lainnya saling menaiki sampai ke satu tempat di bawah langit. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Sufyan yaitu salah seorang imam ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini Sufyan bin Uyainah. Bukan Sufyan ats tapi Sufyan bin Uyainah beliau menyebutkan keadaan para jin itu beliau gambarkan dengan tangan beliau. Ya. Kurang lebih seperti ini kondisi mereka. Mereka bersaf-saf sampai ke langit. Jadi mereka saling menaiki sampai ke langit atau satu tempat di bawah langit sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim mereka sampai di satu tempat di bawah langit di awan fayasmaul kalimata maka dari situ mereka mendengarkan ucapan malaikat fayulqiha ila man tahtahu lalu yang mendengarkan itu dia sampaikan kepada jin yang ada di bawahnya summa yulqihal akhar ila man tahtahu kemudian yang di bawahnya lagi menyampaikan kepada yang ada di bawahnya. Terus seperti itu. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai pada akhirnya yang paling bawah dialah yang menyampaikan kepada penyihir atau dukun. Farubbama adrakahu shihabu qabla ayulqiyaha. Namun bisa jadi dia terkena jin itu terkena lemparan bintang sebelum dia menyampaikannya. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu. Dan bisa jadi juga dia sudah sempat menyampaikan sebelum dia terkena lemparan bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Namun dia telah berdusta bersama dengan satu berita benar tersebut seratus kedustaan. Fayuqal akan tetapi dikatakan di bumi, "Alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza?" Bukankah dukun itu telah mengatakan pada hari ini akan terjadi ini dan itu? Kadza wa kadza. Dan terjadi persis seperti yang dia katakan. Fayusaddaqu bil kalimati allati sumi'at minas sama. Maka dukun itu pun dipercaya dikarenakan ada satu berita benar yang dicuri dari langit. Baik. Hadis yang berikutnya juga masih berhubungan, kita baca sekalian baru kita petik pelajaran. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an semoga Allah meridhai beliau Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza aradallahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah menginginkan untuk mewahyukan sesuatu, maka Allah mengucapkan wahyu tersebut akhadatis samawati minhu rajfah. Maka langit-langit pun bergetar. Au qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla atau Nabi SAW mengatakan langit-langit itu bergetar hebat karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Faida sami'a dzalika ahlu samawati sa'iqu wa kharru wa kharru Maka apabila penduduk langit mendengarkan ucapan Allah, mereka pun jatuh pingsan dan mereka tersungkur bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Penduduk langit maksudnya para malaikat fayakuna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Lalu kemudian yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril yang pertama sadar dari pingsannya. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah menyampaikan kepadanya dari wahyunya sesuai dengan keinginannya. Thumma yamurru Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bis sama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali beliau melewati satu langit, maka para malaikatnya pun bertanya kepadanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haqqa wa huwa aliyyul kabir. Maka Jibril mengatakan, dia mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna mithla fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua malaikat itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril, fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Maka Jibril sampai menyampaikan wahyu kepada apa yang Allah perintahkan untuk beliau. Jamaah sekalian, inilah satu ayat atau hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan para malaikat di langit ketika mereka mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka sangat ketakutan. Bahkan langit pun bergetar hebat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para malaikat itu adalah makhluk yang gagah perkasa makhluk yang sangat kuat luar biasa. Jamaah sekalian, disebutkan dalam asar yang sahih perjalanan antara langit dan bumi adalah 500 tahun. Demikian pula antara satu langit dan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Tetapi para malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Mereka bisa menempuh perjalanan itu dalam waktu yang jauh lebih singkat, yaitu dalam semalam saja. Seperti malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj dari bumi ke langit yang ketujuh hanya dalam semalam. Pulang pergi pulang pergi hanya dalam semalam. Demikian pula pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat turun. Jumlah mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min adadil hasa. Lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi ini. Para malaikat turun di dalam semalam. Pulang pergi. Dalam jarak yang sangat jauh. Menunjukkan kekuatan para malaikat. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat dan makhluk yang besar, gagah perkasa. Demikian pula para malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Karena mereka tercipta dalam keadaan selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu ternyata para malaikat hanyalah makhluk. Hanyalah makhluk sama seperti kita juga sebagai makhluk. Sehingga mereka tunduk kepada Allah dan mereka takut kepada Allah maka di sini kita dapat memetik pelajaran betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, sehingga para malaikat pun tunduk kepadanya, takut kepadanya. Oleh karena itu, tidaklah patut kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ingin beliau jelaskan di dalam bab ini. Allah tidak patut dipersekutukan dengan siapapun. Walaupun dengan malaikat. Malaikat yang kuat, yang gagah perkasa dan dekat dengan Allah, tetap saja mereka adalah makhluk tidak patut dipersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya para malaikat ketika mereka mendengarkan Allah berfirman, mereka sampai pingsan sampai Allah menghilangkan rasa takut dari hati mereka. Jadi subhanallah, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. Bahwa Allah tidak patut dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Walaupun dengan para malaikat. Para malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, yang suci tetap saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Namun pesan utama yang ingin disampaikan penulis di sini adalah kalau malaikat saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka mempersekutukan Allah dengan manusia biasa itu lebih tidak patut lagi. Manusia yang tidak luput dari dosa kecuali para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Selain para nabi dan rasul tidak akan luput dari dosa. Selalu berbuat dosa dan bahkan selalu berurusan dengan hal-hal yang sifatnya kotor, najis. Para malaikat suci tidak patut dipersekutukan dengan Allah maka mempersekutukan para malaikat dengan manusia dengan manusia pada umumnya itu lebih tidak patut lagi ya sebagaimana juga tidak patut mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ya jadi ayat dan hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan batilnya kesyirikan. Demikian pula menjelaskan kepada kita para malaikat adalah makhluk yang selalu beribadah kepada Allah. Tunduk kepada perintah Allah. Tunduk kepada perintah Allah. Maka para malaikat menyembah Allah, demikian pula seharusnya kita menyembah Allah Azza wa Jalla yang satu saja. Baik. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, di dalam ayat dan hadis yang mulia ini dijelaskan kepada kita tentang dua sifat Allah yang terkandung di dalam dua nama Allah yaitu Al-Ali dan Al-Kabir. Al-Ali dan Al-Kabir. Apa artinya Al-Ali? Yang maha tinggi. Al-Kabir yang maha besar. Maka hanya Allah yang memiliki nama ini dan hanya Allah yang menyandang sifat ini. Sifat maha tinggi dan maha besar. Maka sudah sepatutnya hanya dia saja yang kita sembah. Dan ini ayat ini adalah hikayat ucapan malaikat. Demikian pula ucapan Jibril. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Beliau malaikat Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk. Artinya dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan besarnya malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk yang asli, dia menutupi ufuk menutupi ufuk dunia. Iya. Bersamaan dengan itu, malaikat Jibril ketika ditanya apa yang dikatakan oleh Rob kita wahai Jibril, beliau mengatakan al-haq wahwal aliyul kabir. Dia mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Ini dua sifat Allah yang terkandung di dalam dua nama Allah. Maha tinggi sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah tidak kita persekutukan dengan apapun selainnya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari bab ini adalah tentang para jin atau kalangan jin. Nah, jumlah mereka itu ternyata sangat banyak. Mereka memiliki tubuh yang sangat ringan. Kemudian berkan kepada kita bagaimana proses manusia mengetahui berita gaib. Manusia di sini maksudnya para dukun. Ternyata mereka bekerja sama dengan setan. Dan setan ini mendapatkan berita itu dari mencuri dengar pembicaraan para malaikat di langit disebutkan dalam riwayat Muslim ada satu tempat di bawah langit yaitu di atas awan mereka di situ lalu mendengarkan pembicaraan malaikat itulah yang mereka sampaikan kepada para dukun lalu para dukun sok tahu sok tahu perkara gaib padahal dia nggak tahu perkara gaib melainkan itu adalah berita yang dia dengarkan dari syaitan. Itu pun beritanya sudah dicampur dengan seratus kedustaan. Tetapi ternyata mempercayai dia. Sebab sudah dibumbui dengan seratus kedustaan, tapi dia masih dipercaya. Pada akhirnya dia disebut apa? Orang pintar. Atau disebut dukun. penyihut. Maka jemaah sekalian, Hadis ini dapat kita petik pelajaran gaib maka dia adalah dukun. Maka dia adalah dukun. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini bahkan di langit yang mengetahui perkara gaib. Allah tegaskan dalam surat An-Nam, "Kulla ya Allah, katakan. Gaib di langit maupun di bumi, para malaikat pun tidak tahu perkara gaib sampai Allah menyampaikan kepada mereka. Yang tidak mendengarkan, dia juga tidak tahu. Makanya mereka bertanya, Wahai Jibril, apa yang sudah dikatakan oleh Rob kita? Nanti Jibril menjawab, sekali, mempercayai, selain mengetahui perkara gaib, itu adalah kesyirikan. Sebab Allah menyatakan, katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tapi kenapa Kok ada manusia bisa meramal perkara gaib dan terjadi sesuai dengan ramalannya? Maka hadis ini menjelaskan kepada kita. Ternyata mereka mendapatkan berita dari setan dan setan mencuri berita ini dari pembicaraan para malaikat. Iya. Maka barang siapa yang menyampaikan berita-berita gaib ada dan ini termasuk kesyirikan dan orang yang mempercirik Rasulullah wasallam bersabda man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapannya, ucapan dukun dan tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sekedar bertanya kepada para dukun, tapi dia nggak percaya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Tidak diterima solatnya selama 40 malam. Jadi, tidak diterima solatnya selama 40 malam. Itu pun kata Imam Nawawi, tidak bermakna dia boleh tidak solat. bukan. Dia tetap wajib solat, Namun dia tidak mendapatkan pahala dari solatnya tersebut. Kalau dia meninggalkan solat maka meninggalkan solat termasuk juga kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ahdul ladi bainana wa bainahum salah faman tarokah faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa yang meninggalkan solat maka dia kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita akan bahaya para dukun. Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan setan untuk menyesatkan manusia. Tetapi jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa hati itu lemah. Hati itu lemah. Kenapa? Karena dukun ini dia menyampaikan satu berita benar tapi dicampur dengan seratus kedustaan. Namun ada saja orang yang percaya. Ya. Ada saja orang yang percaya. Bahkan bukan orang bodoh, orang yang terpelajar pun bisa tertipu. Ya, inilah mendalami ilmu agama agar tidak tertipu dengan para dukun. Ya. Ada orang yang menuntut ilmu dunia sudah sampai tingkatan doktor masih bisa ditipu oleh para dukun karena dia tidak paham ilmu agama. Ya. Hanya bermodal satu berita yang benar dicampur dengan setiap lagi semuanya dipercaya pada akhirnya hanya dengan satu berita benar taat. ya Kemudian di dalam hadis ini juga diceritakan para melempari melempari setan-setan itu dengan potongan bintang. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk Walaqad zayyana as dunya bimasabiha wa ja'alnaha dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar syaitan. Maksudnya kata para ulama, potongan bintang itu dilemparkan kepada syaitan dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Jadi ketika para malaikat itu mencuri berita, maka para malaikat melempari mereka dengan potongan bintang. Tapi tetap saja mereka lakukan. Iya. Yeah. Dan jemaah sekalian, inilah jalan manusia mengetahui perkara gaib. Adapun para nabi dan rasul, mereka tidak mengetahui perkara gaib kecuali Allah beritahukan kepada mereka. Dan tidak ada manusia yang Allah berikan pengetahuan tentang perkara gaib kecuali para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin, Alimul Gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak menyampaikan berita gaib tersebut kepada seorang pun kecuali yang Allah telah ridhoi dari kalangan para rasul. Para rasul di sini kata para ulama adalah mencakup rasul dari kalangan malaikat yaitu malaikat Jibril utusan Allah kepada para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Iya. Jadi, kalau ada kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, maka dua kemungkinan. Kalau dia bukan nabi, dia pasti dukun. Iya. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi nabi yang lain. Tidak ada lagi nabi yang lain. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib, dia pasti dukun. Oleh karena itu, hadis ini juga mengingatkan kita bahwa para dukun itu bekerja sama dengan setan. Dan ini tidak gratis. Setan tidak akan membantu secara gratis. Ada bayarannya. Ada bayarannya. Apa bayarannya jamaah sekalian? Kesyirikan dan kekufuran. Maka si dukun ini dia makin kafir kepada Allah, makin banyak bentuk kesyirikan yang dia lakukan, akan semakin banyak setan untuk membantunya. Ya. Dan tujuannya adalah menyesatkan umat manusia. Ya. Melalui para dukun ini, setan menyesatkan manusia. Setelah itu, para dukun akan mengajak manusia untuk melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Seperti mereka mengajak untuk melakukan upacara sesajen atau menyembelih sebagai pengorbanan kepada para jin itu tidak lain adalah perintah syaitan kepada para dukun kemudian dia meneruskan kepada masyarakat. ya. Jadi ini peringatan bagi kita bahwa para dukun itu pada hakikatnya mereka adalah pendusta besar hanya saja mereka bekerja sama dengan syaitan. Jadi ada sebagian yang mereka sampaikan itu betul-betul terjadi. Karena itu memang berita benar yang dicuri oleh setan-setan dari pembicaraan para malaikat. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah yang menjadi patokan yang menjadi patokan adalah jumlah yang banyak bukan yang sedikit. Maksudnya apa? Para ulama memetik pelajaran ini dari hadis ini. Di sini para dukun lebih banyak berdusta. Tapi kadang-kadang benar. Kadang-kadang benar. Misalkan dari seratus yang dia sampaikan, maka mayoritasnya adalah dusta. Ya. Dari seratus kedustaan hanya satu yang benar. Tapi anehnya manusia percaya satu yang benar. Harusnya mereka yakin dia adalah pendusta. Jadi di sini bisa kita petik pelajaran harusnya yang kita jadikan patokan hukum adalah kebanyakan yang dia lakukan. Bukan karena dia sudah pernah benar sekali atau dua kali, lalu semua ucapan dia kita percaya. Iya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan malaikat Jibril alaihi salam. Beliau adalah malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita batilnya praktek praktek perdukunan. Sebagaimana juga telah kita sebutkan tadi, yang suka menyampaikan perkara gaib itu adalah ciri-ciri dukun. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita hakikat dukun agar kita tidak tertipu walaupun di tengah-tengah masyarakat mereka dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Kalau dia suka menyampaikan berita-berita gaib, maka itu adalah ciri-ciri dukun. Apa yang dimaksud berita gaib di sini? Maksudnya adalah apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Itu adalah berita-berita gaib. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para malaikat memiliki sayap-sayap. Dan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan uli ajnihatin masna wa thulatha. Ada malaikat yang memiliki sayap dua, tiga, dan malaikat Jibril tadi sudah kita sebutkan memiliki 600 sayap. Dan ini juga menunjukkan kepada kita malaikat itu benar-benar makhluk yang memiliki fisik. Sebab ada sebagian orang yang tidak percaya keberadaan malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu hanyalah potensi baik dalam diri manusia. Mereka juga nggak percaya setan, nggak percaya keberadaan setan. Mereka mengatakan setan itu hanya potensi buruk yang ada pada diri manusia. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita malaikat itu benar-benar makhluk yang memiliki fisik Demikian pula setan, setan dari kalangan jin juga adalah makhluk yang memiliki fisik. Tapi fisik mereka berbeda dengan kita. Mereka adalah makhluk halus. Fisiknya halus. Tetapi betul-betul ada. Mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Dan malaikat bisa melihat mereka, namun mereka tidak bisa melihat malaikat. Iya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya para jin itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, menghadapi gangguan jin kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang maha mampu melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam hadis yang menjadi tirai antara kita dengan mata jin tatkala kita melepas pakaian kita adalah ucapan bismillah. Ya. Jadi kita mau buka pakaian, mau mandi misalkan atau mau istirahat di kamar supaya para jin tidak melihat aurat kita dan kita nggak bisa melihat mereka, ucapkan bismillah. Bismillah itu artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari sini Allah hanya mengatakan yang hak. Allah hanya mengatakan yang hak. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat yang hak? Kalimat yang hak itu adalah as-sidqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Benar di dalam pengabaran dan adil di dalam hukum. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu benar dan adil. Benar dalam pengabaran dan adil di dalam hukum. Iya. Karena Al-Qur'an itu ada dua macam, pengabaran dan hukum. Baik pengabaran tentang Allah juga pengabaran tentang berita-berita gaib. Apakah berita gaib yang kita tidak ketahui yang terjadi di masa lampau seperti kisah-kisah para nabi dan rasul atau yang akan terjadi di masa depan seperti hari kiamat dan apa-apa yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Itu pengabaran, pengabarannya benar dan adil di dalam hukum. Ini maksudnya Allah mengatakan yang benar. Ucapan Allah adalah ucapan yang benar Yaitu benar di dalam pengabaran Jujur dalam pengabaran Tidak mengandung kedustaan Dan adil di dalam hukum-hukumnya Iya Ya mas kalian Barangkali ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik Dari bab ini Tentunya masih banyak pelajaran yang lain Namun ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini eh, Mungkin ada tanya jawab saya persilahkan Pak Ustaz, saya mau nanya Tadi disebutkan uh, makhluk itu ada tiga kelompok Jin, manusia, dan malaikat Manusia yang masuk surga, yang masuk neraka Jin pasti masuk neraka Apakah malaikat nanti juga masuk surga? Itu yang pertama Yang kedua lantas bagaimana uh, status ya Penampakan-penampakan itu Ustaz Ya saya sendiri pernah melihat dia itu Itu apakah memang bangsa makhluk apa itu kalau penampakan penampakan itu? Apa itu pak? Bentuk penampakan. Jadi penampakan. suatu sosok fisik yang saya lihat dan dia ngilang gitu. Apakah itu halusinasi? Tapi saya melihat secara nyata itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi pertanyaan Bapak berkesimpulan bahwa manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jin masuk neraka. Begitu, Pak. Ya. Pertama perlu kita luruskan dulu, jin ada juga yang beriman. Ya. Tidak semuanya masuk neraka. Jadi jin itu ada yang beriman. Dan nanti silakan dibaca surat Al-Jin di dalam Al-Qur'an. Itu adalah surat yang berbicara tentang proses para jin masuk Islam setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para jin sama dengan manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim pun sama seperti kita. Ada yang baik, ada yang senang berbuat dosa. Ya, jadi manusia dan jin sama. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Adapun para malaikat maka semuanya adalah penghuni surga. Sebab para malaikat adalah termasuk makhluk yang beriman, makhluk yang beriman kepada Allah tidak pernah berbuat dosa dan surga itu Allah siapkan untuk yang beriman kepadanya. Iya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang adanya penampakan kemudian hilang. Maka bisa jadi itu permainan jin, permainan setan dari kalangan jin. Ya, kenapa selalu kita sebut setan dari kalangan jin? Karena ada juga setan dari kalangan manusia. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Musuhnya adalah setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling membisikkan ucapan yang indah namun menipu. Iya. Jadi manusia ada juga setannya. Setan ada juga dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Iya. Kalau kita melihat ada keanehan, penampakan kemudian menghilang, bisa saja kalau bukan itu halusinasi kita, bisa saja itu permainan jin, permainan setan. Iya. Walaupun pada dasarnya setan itu nggak bisa terlihat, tetapi nggak bisa terlihat ini adalah wujud aslinya. Namun Allah memberikan kemampuan kepadanya, kadang dia bisa menyamar menjadi manusia atau menjadi makhluk yang lain kemudian menghilang lagi. Iya. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam setan datang dalam bentuk seorang manusia kepada orang-orang kafir di rapat mereka. Bagaimana ini? Kita mau menghabisi Muhammad maka setan datang dan memberikan saran-saran kepada mereka, akhirnya mereka setuju dengan saran-sarannya setan. Jadi, setan bisa datang kepada manusia dalam rupa seorang manusia. Demikian pula kisah uh, setan yang mencuri harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berhasil menangkapnya karena dia berubah bentuk menjadi manusia. Maka Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Lalu setan itu mengajarkan kepadanya, kalau kamu lepaskan saya, akan saya ajarkan satu ayat. Kalau kamu baca, kamu tidak akan diganggu oleh setan. Diajarkan ayat kursi. Iya. Akhirnya Abu Hurairah menceritakan kisah ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadhub." Dia benar, namun dia adalah pendusta besar. Tapi dalam hal ini dia benar. yakni benar dia mengajarkan ayat kursi itu adalah ayat yang Allah berikan kepada kita keutamaan siapa yang membacanya Allah akan melindungi dari syaitan. Iya. Intinya kita nggak bisa memastikan itu adalah eh, setan atau cuma sekedar halusinasi kita, tapi bisa saja terjadi. Dan yang paling penting adalah bagaimana melindungi kita, melindungi diri kita dari gangguan setan. Itu saja. Ya. Bagaimana melindungi diri kita dari gangguan syaitan. Jadi apapun yang muncul keanehan-keanehan, ada penampakan, ada suara-suara aneh, ada hal yang menakutkan, itu nggak terlalu penting untuk kita risaukan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah agar syaitan tidak bisa mengganggu kita. Itu yang paling utama. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungan kepadanya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antaranya satu kalimat singkat. Kalau kita membacanya dengan penuh keyakinan, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi satu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Baik itu setan, manusia, binatang buas, binatang berbisa. Baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Apa saja keburukan itu? Ya. Demikian pula membaca ayat kursi juga membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbin nas. Ini semua ayat-ayat yang padanya terkandung permohonan kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan, bahkan dari gangguan seluruh makhluk. Namun yang paling utama jamaah sekalian adalah tawakal kepada Allah. Bergantung hati kepada Allah dan jangan takut. Jangan pedulikan. Bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah Maka cukuplah Allah sebagai penolongnya Kalau kita kemudian minta perlindungan dari setan itu Maka mungkin saja kita dia lindungi Tapi kita terjerumus dalam dosa terbesar Yaitu syirik Sebagaimana yang dikatakan para jin Menceritakan tentang kesyirikan mereka dahulu Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu orang-orang musyrik jahiliyah meminta perlindungan para jin. Maka pada hakikatnya para jin itu tidak menambah kecuali rasa takut mereka, kelemahan mereka. Imam Ibn Abi Hatim menyebutkan satu riwayat tentang ayat ini bahwasanya dahulu ketika para apa namanya orang-orang musyrik jahiliyah dahulu mereka datang di satu tempat yang tidak berpenghuni tempat yang didiami oleh para jin tempat angker ketika mereka datang di situ para jin itu berlarian ketakutan ya takut ada manusia datang kemudian para jin itu memperhatikan dari jauh memperhatikan dari jauh Ternyata mereka lihat manusia juga takut. Karena mereka mendengarkan manusia mengatakan A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku minta perlindungan dari pemimpin yang ada di lembah ini supaya tidak diganggu oleh anak buahnya. Jadi dia minta perlindungan dari pimpinan jinnya di situ. Maka para jin pun sadar, oh ternyata mereka takut kepada kita. Lalu para jin yang sudah lari ini balik lagi dan mulai mengganggu mereka. Kan mereka nggak lihat. Mulai mereka bikin penampakan, bikin suara aneh, sampai ada yang kesurupan. Iya. Jadi dipermainkan oleh jin. Kalau kita takut, dipermainkan oleh jin. Kalau kita minta perlindungan kepada mereka, kalau kita tunduk kepada mereka, kita dipermainkan. Jadi mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Tidak ada yang membahayakan kita apabila Allah Azza wa Jalla melindungi kita. Ya. Barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, eh, apa perbedaan antara setan, jin dan iblis? Kalau ada kesamaan dan perbedaan itu apa saja? Lalu tadi diceritakan mengenai jin Islam. Bagaimana kita sebagai manusia menyikapi jin Islam ya sebagai bentuk daripada keimanan kita. Dan perbedaannya lagi tadi diceritakan mengenai adanya malaikat memiliki kehebatan yang luar biasa. Sedangkan malaikat itu derajatnya di bawah manusia uh, tingkatannya yang saya tahu seperti itu sebelum kalau nggak salah waktu itu Adam disuruh sujud, uh, malaikat disuruh sujud kepada Adam seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana pula kita menyikapi bahwasanya kita memiliki satu derajat tetapi malaikat memiliki satu kelebihan dari bentuk keimanan kedua-duanya Pak Ustaz. Sekian wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Pertama, iblis itu dia termasuk bangsa jin. Namun dia hanya satu. Satu jin. Namanya iblis. Dialah yang uh, menggoda Hawa dan Nabi Adam alaihi wassalam kemudian memakan pohon yang uh, memakan buah pohon yang terlarang. Iya. Dialah yang diperintahkan sujud kepada Adam dan dia tidak mau sujud. Dan dia sebelumnya adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Tetapi kemudian ujub. Merasa hebat. Kemudian sombong. Sehingga ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia menyombongkan diri. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Maka hati-hatilah ini sifat yang berbahaya Yang menjerumuskan pada kesesatan Demikian pula dia hasad kepada Adam Karena Adam yang Allah pilih Untuk menjadi khalifah di muka bumi Allah muliakan Adam Melebihi dia Kemudian hasad Ini sifat-sifat berbahaya Ujub, sombong, hasad Inilah uh, Sifat yang menjerumuskan iblis Yang tadinya ahli ibadah Menjadi makhluk yang paling kafir kepada Allah. Ya. Kemudian uh, setan itu tadi sudah kita jelaskan. Setan bisa jadi dari kalangan manusia, bisa jadi dari kalangan jin. Ya. Setan itu artinya yang menjauhkan manusia dari jalan Allah. Yang mengajak kepada kesesatan. Yang menghalangi halang menghalang-halangi manusia melakukan kebaikan. Itu namanya setan. Jadi bukan hanya jin, manusia juga bisa jadi setan. Ya, seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi. Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Bahkan Allah sebutkan pertama kali setan dari kalangan manusia. Baru kemudian jin. Ya, jadi siapa saja yang mengajak manusia melakukan dosa atau menghalang-halangi manusia melakukan yang baik, dia hakikatnya adalah setan. Ya, jadi bisa saja itu manusia, bisa saja itu jin. Dan seringkali setan dari kalangan manusia itu lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Iya. Kemudian jin itu ada setannya, ada muslimnya. Ada kafirnya, ada mukminnya. Iya. Lalu bagaimana kita menyikapi jin yang mukmin? Ya, pertama kita yakin mereka adalah saudara kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Hmm. Saudara kita yang namanya saudara, kita saling mendoakan kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, semoga Allah menjaga mereka. Iya. Tapi nggak ada kewajiban kita untuk misalkan bersedekah kepada mereka, berzakat kepada mereka tidak ada. Ya. Karena mereka karena lihat saja enggak bagaimana mau bersedekah. Ya. Jadi mereka punya dunia lain dan kita punya dunia lain. Dalam artian hukum-hukum kita berbeda. Ya bukan maksud saya mereka tinggal di dunia lain tidak. Sama aja bumi ini mereka tempat mereka tinggal dengan kita. Cuman dari segi hukum-hukum ada perbedaan-perbedaan. Ya. Ya contohnya kita nggak dianjurkan untuk bersedekah kepada para jin atau berzakat kepada mereka. Tidak. Ya. Jadi yang kita lakukan sebatas yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah mencintai dan mendoakan. Karena wajib kita mencintai setiap orang yang beriman, termasuk malaikat. Kita mencintai para malaikat karena mereka adalah makhluk yang beriman kepada Allah. Ini yang disebut cinta karena Allah. Cinta karena Allah maksudnya cinta karena keimanan dan ketakwaan seseorang. Iya. Dan memang ada sebagian ulama yang membolehkan untuk uh, bekerja sama dengan para jin dalam kebaikan. Tapi itu pendapat yang lemah, yang benar. Jangan kita masuk membuka pintu-pintu ini, sebab kita nggak melihat mereka. Bisa saja dia ngaku beriman, Padahal dia mau menipu kita. Ya, ini yang berbahaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula para sahabat tidak mencontohkan untuk kita apa namanya melakukan satu uh, kerjasama resmi dengan para jin. Ya, walaupun dalam kebaikan. Kenapa? Karena memang mereka memiliki aturan-aturan yang berbeda dan kita memiliki aturan-aturan yang berbeda. Iya. Jadi ini harus ditutup. Karena kita nggak melihat mereka. Banyak orang yang tertipu. Katanya jinnya jin ini awalnya menawarkan bantuan. Pada akhirnya dia menyesatkan orang yang dia bantu tersebut. Ya, awalnya mungkin dia kasih gratis. Lama kelamaan dia minta. Dia minta harus ada persembahan. Ya. Makanya diantara ciri-ciri dukun itu, kalau mau mengobati pasien, suka aneh-aneh. Kadang dia minta toh cari ayam hitam. Ya. Atau apa saja yang aneh-aneh. Karena itu permintaan jinnya. Ya, jadi ini harus diwaspadai, harus hati-hati. Ya, barangkali demikian Allah alam. Kemudian uh, tentang malaikat. Apakah mereka lebih mulia daripada manusia atau manusia lebih mulia daripada mereka? Jawabannya tergantung manusianya. Kalau itu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka para nabi dan rasul lebih mulia daripada malaikat. Tetapi manusia pada umumnya, manusia pada umumnya, maka malaikat lebih mulia. Malaikat lebih mulia di atas manusia pada umumnya. Sebab kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Iya. Maka secara umum, secara umum para nabi dan rasul itu lebih mulia daripada malaikat. Demikian pula bisa saja ada manusia dia bukan nabi dan rasul, dia termasuk wali Allah dan dia lebih mulia daripada malaikat. Iya. Namun kita nggak bisa memastikan orang ini dia lebih mulia daripada malaikat. Itu namanya hukum umum. Tapi hukum khusus kita nggak tahu kecuali ada wahyu. Iya. Kecuali ada wahyu. Nah, kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka dalil-dalil menyimpulkan para nabi dan rasul itu lebih baik daripada malaikat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling Allah cintai. Makhluk yang terbaik. Melebihi seluruh malaikat dan seluruh manusia. Iya. Maka dari dalil-dalil ini tentang para nabi dan rasul bisa kita simpulkan mereka lebih baik daripada malaikat. Iya. Demikian pula para wali bisa saja menjadi lebih baik daripada malaikat. Sebab para wali ini mereka punya hawa nafsu, tapi mereka bisa menundukkan hawa nafsunya untuk selalu taat kepada Allah. Beda dengan malaikat. Malaikat memang tidak punya hawa nafsu. Iya. Maka disitulah nilai mereka lebih baik daripada malaikat. Bisa menundukkan hawa nafsu mereka. Ini, namun ini hukum umum. Gak bisa kita, apa namanya, pastikan fulan ini dia lebih baik daripada malaikat. Gak bisa. Cuman secara umum saja kita bisa mengatakan demikian. Iya. Kemudian kalau manusianya adalah pelaku dosa, nggak mungkin lebih baik daripada malaikat. Iya, nggak mungkin lebih baik daripada malaikat. Kalau fulan itu adalah termasuk para pelaku dosa, ya, atau orang yang sering berbuat dosa. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik dari para malaikat. Ya, bahkan merasa baik saja itu adalah hal yang tercela. Itulah yang disebut dengan ujub. Ujub itu artinya merasa baik, kagum terhadap diri Nabi SAW bersabda, Salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wahawan muttaba wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini tiga perkara yang membinasakan. Ya, Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Ada yang lainnya, silakan. uh, <clears throat> ini tidak tentang malaikat Ustaz ya. Jika ada orang yang ditanya dan dia menjawab Insya Allah saya muslim Itu hukumnya gimana? Baik Ucapan insya Allah saya muslim atau saya mukmin Ini ada dua kemungkinan Pertama Bukan untuk menyatakan keraguan tetapi untuk menyandarkan diri kepada Allah. Maka ini bagus. Ya. Insya Allah saya muslim. Artinya dia menyandarkan pada kehendak Allah. Tapi kalau menunjukkan dia ragu itu nggak boleh. Karena yang namanya iman harus yakin. Nggak boleh ragu. Jadi ucapan ini kalau dalam hatinya mengandung kerugian apa namanya keraguan sehingga muncul ucapan ini maka tercelah, terlarang. Ya, bahkan kekufuran. Sebab iman itu adalah keyakinan. Iya. Jadi tergantung orang yang mengucapkan. Kalau dia mengucapkan ingin dia menyandarkan kepada Allah itu hal yang baik. Insya Allah saya muslim. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, uh, saya mau tanya mengenai para medis. Kadang-kadang orang pintar itu bisa mendiagnosa penyakit seseorang sampai detail dengan menggunakan hari lahir, tanggal lahir, sama media-media telur kayak gitu. Itu bagaimana ininya hukumnya kita yang mempercayai kebenaran itu? Baik. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan dua cara, maka itu perdukunan. Ya. Apa dua cara itu? Pertama melalui wahyu. Maksudnya ada dalil yang menunjukkan cara diagnosa atau cara pengobatan seperti itu. Kalau wahyu tidak ada, ada cara yang kedua. Yaitu cara yang masuk akal. Yang ilmiah. Kalau tidak, maka itu adalah perdukunan. Iya. Kalau tidak maka itu adalah perdukunan. Ya. Misalkan para dokter yang belajar ilmu kedokteran itu kan ilmiah. Dia mendiagnosa dengan ilmiah. Melihat ada tanda-tanda, ada kelainan dihubungkan dengan pengalaman-pengalamannya dan ilmunya yang sudah dia pelajari sehingga dia bisa simpulkan ini penyakit ini, penyakit itu. Kalau dia tidak bisa membuktikan dengan cara seperti itu, maka itu termasuk kategori perdukunan. Iya. Dan dia pada hakikatnya dibantu oleh jin. Dibantu oleh jin. Dan itu mudah sekali jin untuk apa namanya? melakukan hal seperti itu. Iya. Karena jin melihat kita, kita nggak lihat jin.